getanek yang punya kedudukan tinggi uripe mboten saged tenang sak polah tingkae dipecicili ambek KPK donyane diteliti tabungane diaudit kekayaannya didata ten pundi mawon diintip diketing diawasi menunjuk WC wae ditunggoni gaya enakan kaya sampean sinten sing badhe nyelidiki sampean Wong duwemu mek sandal japit sisian. Ambek kucing rembes loro. Ada lagi yang punya anggapan bahagia kalau punya popularitas, punya nama besar, jadi orang tenar terkenal itu juga nggak benar. Orang itu semakin terkenal, semakin punya nama besar, gerak langkah kehidupannya semakin terbatas. Cao baik diinceng kamera masuk pemberitaan. Takoni ibu-ibu yang kulino ningali acara infotainment infotainment beritane selet merintes selet merintes niku Oh selebritis nggih sorry. Niku wong terkenal sedaya tapi tingali mangke uripe lak kathah sing umek nggih mboten. Hmm, hmm mboten enak. Kula mawon sing mboten terkenal. kadang-kadang ngarep ndelek awak niku sak repotan lho Bu. Bener ini saya cerita. Saya tuh kalau lagi lunga ya lunga eh tengah perjalanan kok Sirai ngelu pleng pleng pleng kepingin ngopi gek senengan kula kopi mboten ngeten iki Ngeten niki lek mboten diparingi kopi nggih pancet ngelu mawon. Umpami kok nembe lunga nggih, sirahe ngelu kepingin ngopi lho ngoten niku badhe kendel ten gene warung kopi niku se tolah-toleh tingak-tinguk kuatir wonten sing kenal bikin engko ana wong patian rawa sing kenal isin mboten kuatir nopo nopo kulo ming kuatir nek dibayari sampai mohon maaf nggih bojo saya Niku lek tindakan peken kula nderek mboten nate purun.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 semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat. Segenap takmir masjid besar Nurul Huda beserta kawan-kawan remaja masjid, teman-teman panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga siang hari ini kita masih mendapatkan ketetapan iman Islam kesehatan, kesempatan, kekuatan dan insya Allah keikhlasan sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita. Kok enggak amin? Telat kali diulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita. Memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita mengampuni segala dosa-dosa kita membebaskan kita dari balak dunia, membebaskan kita dari seksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. Maka momentum peringatan maulid Nabi siang hari ini mudah-mudahan menjadi satu bukti mahabbah kita kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarana bagi kita untuk kelak bisa mendapatkan syafaatnya dan itu akan menjadi sarana kita bisa menggapai kebahagiaan hakiki saadah abadiyah hidup yang bahagia fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah setiap kita pasti kepingin bahagia leres meskipun kata engkang keliru dalam mengartikan bahagia. Maka kesempatan kali ini <clears throat> saya akan menyampaikan sedikit trik bagi kita kiat-kiat menggapai kebahagiaan hidup menurut Islam, menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dulur-dulur kula jamaah sedaya ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Bahagia bukan karena materi, bahagia mboten krana bondo donya bahagia mboten krana duit bahagia bukan karena kekayaan yang berlimpah bahagia bukan karena jabatan bukan karena kedudukan yang tinggi pangkat yang mentereng bahagia juga bukan karena popularitas nama besar ketenaran mboten Kata-kata itu yang niku nganggep bahagia nek sugih. Duwite akeh. Bondo donyane turah-turah, padahal mboten jaminan. Kathah tiang sugih tapi uripe mboten bahagia. Sugih neng loro-loronen. Nggih kathah tiyang melarat tapi bahagia senajan melarat neng sehat. Tapi akan pitakon di dipun wangsuli penjenengan milih pundi sugih loro laranen ambek melarat sehat. milih pundi? Pilih sugih sehat. Subhanallah. Yang patian rawa ki rupane wayu-wayu. Tapi budek Nuwun sewu lah wong pilihane lumeng kalih sugih lara-laranen ambek melarat sehat sing jenengan pilih ora ana pilihane wek niku padha karo jenengan dikengken milih kelambi loro sing siji warnane abang sing siji warnane ijo pilih pundi kuning rupane ayu-ayu tapi oon Ngeten lho Bu, nuwun sewu. Lak mboten wonten gunane no sugih tapi lara-laranen. Bahagiane kenging pundi? Apa-apa duwe tapi gak iso ngrasake. Daharan model nopo mawon saged tumbas. Ning boten kepareng dahar, mangan sak mangan dibatesi. Mangan iki gak oleh, mangan kae gak oleh, mangan ngene gak entuk, mangan ngono gak entuk. Arep mangan model ngene aja, arep mangan model ngono aja. Soale loro-loronen senajan sugih. Arep mangan iki wawa gak oleh iki lemak iki, soale kolesterol. Arep mangan sate ojo mergo darah. Lho, arep ngombe sing legi gak oleh mergo kencing. Sampai mangan suket iki lho ora oleh. Lho, bayam kangkung sawi niku lak suket to. Ojo mergo asam urat. Enak apane sugih model ngono. Enakan kaya jenengan masih yo ya melarat tapi sehat. Ngrokot kulit tak entek 20 yo. Ya. Aman ora ana sing aru-aru. Nggak si sujene sate sak kayu kayune disisili ya aman. Damel napa nusuke suke loro-loronen, TV-ne wombong ngeten tapi mripate bendol gowedi ketutupan. Kursine larang tapi bendina udune eh, udun pelenteng udun pelenteng udun pelenteng kapan lungguhe. Lah nek melarat sehat kan ana harapan dari wong sugih. Nggih mboten? Hmm. Wonten meleh saya nganggep bahagia itu kalau punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, duwe pangkat sing mentereng. Niku nggih mboten jaminan. Lah niki wong-wong sing pangkate dhukur niku malah turune mboten saged tanek. Yang punya kedudukan tinggi uripe mboten saged tenang. Sak polah tingkae dipecicili ambek KPK. Donyane diteliti, tabungane diaudit, kekayaannya didata, tempun dimawon, diintip, diketing, diawasi. Menunjuru WC wae ditunggoni. Gaya enakan kaya sampean, sinten sing badhe nyelidiki sampean? Wong duwemu mek sandal japet sisian, ambek kucing rembes loro. Ada lagi yang punya anggapan bahagia kalau punya popularitas, punya nama besar, jadi orang tenar, terkenal. Itu juga nggak benar. Orang itu semakin terkenal, semakin punya nama besar, gerak langkah kehidupannya semakin terbatas. Cao bae diinceng kamera, masuk pemberitaan. Takoni ibu-ibu sing kulino ningali acara infotainment, infotainment beritane selet merintis selet merintis niku oh selebritis nggih sorry niku wong terkenal sedaya tapi tingali mangke uripe lak kathah sing gitu nggih mboten hmm, hmm mboten enak kula mawon sing boten terkenal kadang-kadang arep ndelek awak niku sak repotan lho Bu Bener ini saya cerita, saya tuh kalau lagi lunga, ya lunga. Eh tengah perjalanan kok sirai ngelu, pleng pleng pleng, kepingin ngopi, Kayak senengan kulo kopi, mboten ngeten iki. Ngeten iki lek mboten diparingi kopi nggih pancet ngelu mawon. umpami kok nembe lunga nggih sirahe ngelu kepingin ngopi lho ngoten niku badhe kendel ten gene warung kopi niku sik tolah-toleh tingak-tinguk kuwatir wonten sing kenal iki engko ana wong patihan rawa sing kenal isin mboten kuwatir napa-napa kula mung kuwatir nek dibayari Sampai mohon maaf nggih, bojo saya. Niku lek tindakan peken kula nderek mboten nate purun. Maaf zaman gak usah melak. Pegel jawabi pertanyaan. Angger ketemu wong takon, angger ketemu wong takon ge njaluk foto, njaluk foto kaya artis. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus niki mungkin sebagai satu gambaran bu eh mbok gati gatekno kok Kulo paringi cerita damel ukuran, damel gambaran bahwa kekayaan, popularitas, kedudukan, pangkat, bondo donya, duit niku mboten jaminan kebahagiaan. Ngapunten. Ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. Ngapunten kalau guru taman kanak-kanak niku gajinya juga enggak begitu banyak, pangkatnya yo gak dukur. Ngene apa mboten? Nah. Nah, perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak ini mempunyai wajah yang cantik luar biasa. Cara kene nundi. Ya? Sekedap kula padosane rumian. Saya menawa nomburi. Ya. Gak ono, gak ono. Gak ono sing level. mboten bareng mangkel pancen nyoto kok. Saking cantiknya sampai memikat hati seorang pangeran kerajaan Inggris yaitu Pangeran Charles. Siapakah perempuan tadi? Lady Diana. Ayo sapa sing rumongso luwe hayu timbang Lady Diana ngacung ngono mau di diloke kok mangkel ringkes cerita berlangsungnya pernikahan itu meriah megah disaksikan oleh banyak manusia bermiliar-miliar manusia menyaksikan pernikahan itu kehidupannya berubah drastis dari seorang guru taman kanak-kanak menjadi istri sang pangeran menjadi putri kerajaan kalau dibilang kaya jelas kekayaannya jauh di atas rata-rata. Pakaian yang dikenakan tiap hari gonta-ganti solan salin gonta-ganti dan itu hasil karya perancang-perancang busana kelas dunia. Nun ngapunten kalau perempuan-perempuan lain pakai perhiasan paling-paling emas yang dililitkan di leher namanya kalung, yang diumetkan di ugel tangan namanya gelang atau diselobokkan di deriji namanya cincin. Itu pun hanya emas. Dia saking kayanya pakai perhiasannya tuh berlian. Bukan hanya dipakai di leher, di pergelangan tangan, di jari-jari, ndak. Dia pakai berlian di topinya, di selendangnya, di bajunya, bahkan mungkin juga di BH-nya. Ya menawa aku ya ora tau nginceng Saking sogene apapun yang dia inginkan keturutan kendaraan paling mewah semua pernah dinaikin tinggalnya di istana yang megah mewah indah lux eksklusif tapi ternyata Bapak Ibu jemaah sekalian, di tengah-tengah puncak kemewahan, kekayaan, kemegahan, ketenaran, popularitas, pangkat yang tinggi yang hampir setiap orang menganggap dan mengira dia bahagia, ternyata dia sama sekali tidak bahagia. Gak bahagia belas. Dia pernah mengeluarkan statement saya jauh merasa lebih bahagia ketika saya menjadi guru taman kanak-kanak daripada keadaan saya sekarang ini. Lama-lama dia terserang penyakit psikis, penyakit kejiwaan, sering depresi, depresi, depresi dan depresi, awak yang tidak kurung, tidak kurung, tidak kurung, tidak kuru. Bahkan lama-lama muncul penyakit fisik namanya penyakit bulimia, penyakit susah menelan makanan. Apan damel ngelek daharan lek balik, lek balik, damel ngelek balik, damel ngelek balik. Niki lawan katane penyakit koruptor, Nah, tukang korupsi niku tiga ngelek bleng kak metu-metu blas, bleng kak metu-metu blas. Nah iki penyakit bulimia, tiga ngelek balik, tiga ngelek balik, tiga ngelek balik sampai kekurangan gizi. Subhanallah, penjenengan bayangke seorang putri kerajaan kekurangan gizi. Enakan wong kene masih utangnya akeh ya lawemu lemu. -lemu. Dia kepingin kembali merasa bahagia. Maka akhirnya dia ngomong gini, aku kepingin bahagia lagi. Maka aku harus meninggalkan kerajaan ini. Aku harus meninggalkan gemerlap kemewahan ini. Aku harus meninggalkan sang pangeran. Kemudian dia naik mobil, dikendarai dan dipacu dengan kecepatan tinggi di jalan raya. tambah banter meleleh. Bong. Oke, bandre, Nubruk jembatan, hancur mobilnya dan dia pun oek. Mati di bawah jembatan. Betapa sangat miris, tragis, ekstrim dan mengeneskan kejadian itu Seorang putri kerajaan mati di bawah jembatan. Padahal wong kene sing paling kere lo mati neng dukur kasur. Ini kan menggambarkan semua tadi yang kekayaan, kemewahan, kemegahan, popularitas, kedudukan yang tinggi, enggak jaminan sebuah kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lantas Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bahagia itu di mana? Bukan di yang nyuguhi kopi itu itu hanya bahagia untuk saya bukan untuk sampean maka tolong perhatikan saya halo eh mbuh ganti gatek ke bahagia itu di mana Bapak Ibu jamaah sekalian saya pernah berkunjung ke satu desa yang sangat terpencil Desa itu terletak di lereng pegunungan. Saking terpencilnya, roda empat nggak bisa masuk. Aku lewat pura-pura gak weruh, sampan kok. Iya. Mobil nggak bisa masuk. Jadi untuk sampai ke desa itu, saya dibonceng pakai sepeda motor. Nggih, ngojek mosok ndokar itu pun jalannya bebatuan sing ini sak ndas-ndas geludak-geludak geludak gelodak seledat-seledat Masya Allah listrik belum masuk di desa itu televisi niku sing kagungan namun kepala desa itu pun pakai aki jadi yang nonton TV niku dipilih ibu acara sing saya-saya Sak jam rong jam ditonton mantun ngoten dipateni melih damel benjing. Sangat sederhana, sangat bersahaja kehidupan masyarakatnya tapi tercermin kebahagiaan yang luar biasa. Saya penasaran. Ada sepasang suami istri yang sudah agak lanjut usianya nampak rukun bahagia Apan jam sedoso dalu niku nyetel radio wayangan. Ngantos subuh, sholat subuh, manten-manten sarapan, kemudian berangkat ke sawah, itu pun bukan sawahnya sendiri, menggarap sawah milik orang lain. Menggarapi leres nggih? Wis dianggap leres mawon. Saya penasaran, saya mampir dan saya tanya, "Mbah, nuwun sewu, Nopo kesangatan menikah panjenengan nggih bahagia. Dia lihat saya itu senyum. Ajeng nopo to Gus, Gus. Ten mriki niki pokok mboten ada hutang, 10.000 wis cukup gawe seminggu. Kula teruske tanglet. Napa jenengan nggih mboten kepingin kagungan mobil ngoten, Mbah. Dia malah ketawa lihat saya. Jenengan ki kok lucu to, Gus, Gus. Wong kados kula kok pengin gadah mobil. Saya merasa betapa sederhananya kebahagiaan yang dia dapat. Kemudian kula nggak ada kesimpulan. Es tu leres bahagia niku mboten mergo duit, mboten mergo pangkat, mboten mergo jabatan, mboten mergo materi, tapi bahagia itu menyangkut rasa karena bahagia itu tempatnya di hati. Dan sewu kula ceritani melih, ada seorang ibu yang sedang duduk termenung di teras rumahnya sendirian. Nampak ibu itu gelisah, ketinggal susah banget. Duka menapa ingkang dipun penggale, nanging ketinggal susah ngoten. Tiba-tiba di depan rumahnya berhenti becak, dari becak itu turun anak perempuan bersama dua cucunya. Iki putune loro iki langsung mluwayu. Assalamualaikum, Mbah. Begitu ngertos putune duki cerekal sumringah bahagia saweneng susahe ilang bingunge waras sumpeke ilang bahagia seketika mergo putune teko padahal cucunya yang datang ini belum tentu bisa menyelesaikan persoalannya loh malah kadang-kadang nambahi persoalan baru wong putune iki iso mecahke piring iso mecahke gelas kadang seweke mbae dibuat teki ngene gek mbae sik dilolokke mbah lek pak des tapi mbah itu senyum bahagia. Kenapa? Karena perasaannya tentrem kedatangan cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit dipahami Bu nggih omongan kula? Maka jangan dikira kalau orang tua itu tidak bisa bahagia. Salah. Bahagia bukan hanya milik kaum muda. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan justru di masa tua. Nalika tesih nem rekoso sangat leh nyambut damel ge ngragati putra-putrine yen sekolah, mondok, kuliah, rekoso sangat nalika tesih nem Begitu sampun sepuh ngeraos bahagia. Mirsani putra-putrane wis dadi wong kabeh, mboten wonten sing dados cempe Artine solih solihah kalih tiang sepuh nggih bekti, kalih masyarakat nggih manfaat. Niki tiang sepuh mirsani putra-putrine ngoten lampun bahagia nggih Bu nggih. Wong tua niku kakek putrane mboten kepingin balesan bondo donya, bukan materi yang diharapkan orang tua. Mirsani putra putrine gesangi sampun mapan niku masya Allah bahagiane mboten sakit ditumbas nggih Bu nggih. Hmm bahagia di masa tua. Bapak Ibu jangan dianggap bahagia itu hanya milik orang yang sehat saja. Mumpun dianggap lek wong sakit niku mboten ngraoske bahagia. Ada orang yang sakit tapi dia merasa bahagia. Kenging nopo? Soalnya nariko sakit, yang piyambake rumaos langkung keparet ke si Allah. Tambah katah dikire kathah nyebute, diuji sakit niku nggih lesane Allah. Allah ya Allah nek tepak waras-waras ngene iki bendina ya nyelathu bojo penggaweane begitu diuji sakit ya Allah disambangi dituweni kalih tanggine niku nggih dongakno aku ya yu astagfirullah tentrem matine. Ibu bapak, saudara, jamaah rahimakumullah ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya. Panjang saya itu dia sakit. Lumayan parah, ngantos opname masuk rumah sakit. Tapi dia bahagia. Diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Halo. Halo. Ojo dianggap lek Wong rekoso, wong capek, wong payah nih niku mboten sakit bahagia, klintu. Ada orang naik sepeda ontel, bawa beban yang diboncengi beratnya 70 kilo. Berat banget. Petentengan gek dalane gronjal-gronjal munggah mudun menggak-menggok. Oh. Oh. keringet durodosan sak jagung-jagung semakin jauh semakin capek semakin payah semakin kesel semakin ngersuloh. Tapi ada juga yang naik sepeda ontel Beban yang diboncengkan juga 70 kilo Dalani yuk gerunjal-gerunjal munggah mudun menggak-menggok Pertentangan eh uh, keringet drodosan Semakin jauh semakin capek semakin payah Tapi bahagia Karena 70 kilo beban yang dibonceng tadi adalah gendaannya Kok tepuk tangan koyok pengalaman modelnya. Wonten tiyang dijiwit, dijiwit koncone ming cetik ngoten mawon iso nesu Padahal ming cetik ngene nang apa jiwat-jiwit. Lara saged nesu, tapi wonten dijiwit nganti siwel niku malah guyang-guyu bahagia karena yang menjiwit adalah heeh. Kula sama nika tanglet dateng ibu-ibu. Hamil niku berat napa mboten, Bu? Payah napa mboten? Aku ora kok bapak-bapak. Wong ora tau ngalami ngono. Isomu meng urun bahan tok. Orang hamil itu berat, orang hamil itu payah, capek, rekoso. Tapi ibu yang hamil bahagia, buktinya setiap saat kandungannya dielus dengan penuh kasih sayang. Sampai bayi yang dikandung itu nendang-nendang perut, del, del, del. Semakin bahagia, Alhamdulillah bayiku sehat. Padahal itu berat, itu payah, rekoso, susah. Gawe ngadek, sumpet, gawe mereng sesep tiga murep malah remek tapi kan bahagia semakin bulan semakin membesar semakin berat tapi bahagia bangga nggak malu dilihat orang malah dipamer-pamer ke buktinya nek melaku wae tindu wekek degeke ngene muntah ya banget banget ke ditekoni tanggane yang naik apa dia kok muntah aku meteng itu ya sakit, ya susah, ya berat, tapi bahagia. Kenapa? Meskipun berat, meskipun payah, itu yang dikandung adalah buah kasih sayang dari suaminya tercinta. Tapi kan ada juga hamil yang baru kecil aja udah dipeletet-peletet macam-macam takut kelihatan orang. Kenapa? Karena itu hasil dari arisan. Proyek bersama. Halo. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahagia itu tempatnya di hati. Lah sak menika Dos pundi supados gesange kula panjenengan bahagia menurut Islam. Nomor setunggal kula panjenengan kedah kagungan NIP. Nerimo eng pandum dalam bahasa agama namanya konaah merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang masih ada. Ini akan membuat kita hidup bahagia dan ini harus betul-betul kita jadikan prinsip hidup, kita tanamkan dalam jiwa dan hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad Bapak Ibu jamaah sekalian, kita nggak usah mikirin nikmatnya orang lain. Tiwas ngeluh mikirin nikmatnya wong liya, apalagi iri dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Garake kopla. Eh mbok gak dikatekke kok. Dipirengke yang kepingin bahagia rumusnya merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang kita miliki. Syukuri apa yang mah gak semangat. Nyaut, syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan dan seterusnya ngeten kula aturi panjenengan nggih Hoi kathah tiyang sing boten bahagia uripe Bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah Tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain Ini ngali pulung pelongo ini kados dereng faham dibaleni meleh banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Sebenarnya dia juga banyak mendapatkan nikmat dari Allah, neng boten diraoske. Dia justru sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu menganggap rumput di halaman tetangga selalu nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri, padahal belum tentu. Wong mikirin nikmatnya, wong liya. Tanggane tuku lemari iri, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kol atine merongkol, tangga tuku gelang melang-melang, tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku ceret mencret. Engke tok tanggane mangan roti iso mati. Mila yang kepingin bahagia, monggo dipun raoske saestu nikmat peparinge Gusti Allah. Cobi to Bu, gesang tendonya niki lho, mulai tangi turu, melek nganti mapan turu melek niki nikmat sedoyo. Kadang-kadang kula panjenengan mboten ngraoske. Jenengan begitu tangi turu meripat buka biar niku nggih nikmat. Cobi umpama tangi turu kok mripate terus kelet, lep ora iso mengo. Begitu melek, biar meripate kok nggih mboten kuwalik. Jenengan nate mbayangke tangi turu terus meripate kuwalik. Manten ngonten mandap, mesti rak jeding to nggih. Lho mlakune kok ya mesti maju. Lho kok umpama iki lho. Baute awake kula jenengan ana sing mbletat siji tar. akhirnya dol terus mlakune mundur ngoten pripun. Nate mikir ngoten. Dugi jedhe ngapunten pipis ya lancar, jos. Numpama metune mek crit crit crit sampai pitung jam ngoten pripun? Ya Allah niku nikmat sedaya. Kula jenengan niku mboten purun ngraoske ngoten niku weruhe ngersula. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Mungkin kersane kula panjenengan saged syukur Halo. Pulau paringi cerita. Ada seorang laki-laki yang pergi ke masjid, dia mau sholat. Ya mesti budal yang masjid Arab sholat, masuk Arab sekat. Dia pakai sandal yang menurut ukuran kita, kita itu ya termasuk si ngomong niki. Harga sandal yang dipakai itu mahal, wong sandalnya regi petang juta. Sandalmu paling wolong ewu. Begitu nyampe masjid, yang bingung, masjid niku mboten nenten sing jagi. Wah, iki medeni iki. Ora ana sing jaga ilang temen sandalku ki engko. Kuwatir sandale ilang. Akhire wudu cowo pecepetan wudu model bebek, pekepek pekepek pekepek pekepek. Rampung mlebet masjid, salat dipercepat. Oleh salat dicepet-cepetke Allahu Akbar Allahu Akbar bar bar bar bar bar bar bar bar. Akbar. Nek bahasane kula nggih sering Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-tuli gobek-gobek. Rampung niku mboten mawi zikir, mboten mawi ndonga, mboten ngangge wiridan. Mewencolot melayu menuju ke tempat di mana dia menaruh sandalnya. Begitu sampai eh makso hilang sandale geremeng piyambake ya Allah ya Allah salat wis tak cepet ke lho sik kalah cepet ambek malinge geremeng Loro atine ngersula, mondar-mandir riwariwi madosi sandale, menawa digawa bocah cilik gek mboten dibalekke ke nggen, ditaruh di tempat lain, barangkali dipakai orang terus sandalnya pindah tempat. Riwariwi mondar-mandir gugup madosi karo gremeng, ngerti ngene ora salat no kene mau aku sandal sik lagi tuku regane larang wong patian rawa orang irono sandal ngene iki sing duwe. Gremeng ra karuan. Tiba-tiba di tengah-tengah yang gremeng tadi datang seorang laki-laki kemudian duduk di tangga masjid, lenggah dan undak-undakannya masjid niku loh jelek gitu. Kemudian celananya dilingkis ke atas. Ngelingkis niku mboten ke bawah. Setelah terlingkis, ini kakinya yang sebelah ditarik sama dia. Klek! brutal. Ternyata kaki palsu. Kakinya yang asli ngapunten buntung. Setelah terlepas kaki palsu ini kemudian disendekkan. disendek wil. Dia menuju ke tempat wudhu sambil terpincang-pincang jalannya emang kakinya tinggal sebelah. Masuk ke masjid sholat pun dia terpincang-pincang jalannya. Subhanallah, begitu lihat itu orang yang kehilangan sandal tadi langsung mengucapkan alhamdulillah aku mau kelangan sandal wong kae kelangan sakit dipahami nggih omongan kula nggih jadi kalau kita mendapatkan kesusahan kita tutup dengan kesusahan yang lain. Rumusnya seperti itu biar kita jadi orang yang pinter syukur. Misalnya ibu-ibu bakdo ngaji saking meriki kok sandale hilang, alhamdulillah. Alhamdulillah mengkelangan sandal. sandal Anake tonggoku ini budal sekolah kelangan sepeda lipat regine telung juta Sandalku mikrola sewu Sing kelangan sepeda ngoten. Alhamdulillah mengkelangan sepeda ontel. Tonggo desa wingi kelangan sepeda motor. Sing kelangan sepeda motor nggih ngoten. Alhamdulillah mengkelangan sepeda motor. Engko lek duit lah ya iso kredit meneh. Mau bengi no TV ana siaran berita wong kelangan mobil. Sing kelangan mobil yang ngono, alhamdulillah menggelangan mobil Gusti Allah sugih aku kerja keras ikhtiar sambil ndonga engko lak ditembui sing luwe apik menggelangan mobil ae kancaku to kelangan bojo. Lha sing kelangan bojo nggih ngoten alhamdulillah. Mungkin takdiri Allah dadi jodoh ming semene. Engko lah ya diganti karo Gusti Allah sing luwe apik, mesti diparingi masa ning patian rawa rak ya ana ta randa-randa tuwa. Eh wong pojokan kuwi kelangan nyawa ge ora balik. Mati. Paham mboten maksudnya? Lho tiyang sak mangken niku lek dijak syukur niku wangel, lek dikon syukur niku wangel, tapi lek dikon ngersula pinter-pinter, lek dikon sambat juara-juara. Wanci Jawa ngeten niki lagi musim hujan, rumahnya bocor. Gek ming rong panggonan lho sing bocor, tik tik tik tik ngono wae sambate ora karuan yen ketemu kancane, "Eh mbah, Mbak, Mbak wayah udan-udan ngene iki ta omahku bocor." Kabeh. Lah wong bocore ming rong panggonan ku sambat omahe bocor kabeh padahal omahmu bocor kabeh. Iku nek omahmu ora ana gentenge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong sing ngeluh ya mung sirahe sing sakit namung sirahe niku nek sambat mbuh dek awakku kok lara kabeh. Awak lara kabeh niku nggih sekucur niku lara kabeh. Sak rambut-rambute ngisor dhuwur ya melok lara. Niku nek lorok kabeh. Sing pinter syukur nggih. Nomor setunggal niku wis. Sing nomor kalih sing ningali jam nggih sinten? Wong kula namung ngeten lho nomor kali oh. Resep kebahagiaan menurut Islam Bahagia niku yen atine tentrem, bahagia niku yen ayem muripe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ayam murip urip tentrem mboten krana dhuwit. Wong sing dhuwite akeh uripe mboten tentrem kathah napa kathah? Kata sing ganti duit tapi tentrem enten apa mboten? Ya kuwabe sing nang kene iki. Lho kok ngenyek didongake tentrem kok ngenyek to, Bu? Allah mengingatkan kita alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub Orang-orang yang beriman hatinya tentram Bizikrillah dengan berzikir menyebut dan mengagungkan Allah Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah yang bisa menentramkan hati. Hanya dengan berzikir kepada Allah, bukan dengan yang lain. Wong gesang menika kepengin tentrem leres badan sakit tentrem kedah zikir zikir bisa membuat tatmainul qulub kehidupannya tentrem nek bahasa Arabe sakinah Mulane lek wonten manten mau membina keluarga, lek ndongake mboten mugi-mugi soge mboten mugi-mugi kathah donyane, kathah duwite, mboten ning didongake mugi-mugi saged membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Nyapa mawadah mbek rahmah dielok-elokke. Wong-wonge ora menyang kok. Nggih tujuane niku litas kunu ilaiha supados sakinah, supados ayem tentrem. Modale wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Modale mawaddah kalih Rahmah wau, cinta dan kasih sayang itu modal sangking Allah untuk menggapai kehidupan yang sakinah, yang tentrem. Sakete sakinah, kedah zikrullah, sagete zikrullah, kedah nganggo dasar agami. Allahumma sholli Muhammad. Kanjeng Nabi ngemutke para remaja yang menjelang usia nikah niku dalam menikah prioritasnya pilihan jodohnya itu disuruh yang agamanya kuat diperatasakan tungkahul mar'atu li arba'in liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha wanita dinikah karena empat hal karena kekayaannya karena kecantikannya karena keturunannya asal usul karena agamanya ini pemberi pemberi tawan yang diperintahkan falfar bidzatiddin fokuskan yang agamanya kuat Tarobat tiadat, taribat tiadat, maka kedua tanganmu akan berlumur debu. Ini simbol dari keberkahan dan sakinah ketentermane urep. Ibu, Yang pilih mantu sing agamine kuat ge, sing akhlake saing ge, sing ibadai sregep ge, sing pinter ngaji ge. Ampun kados ten mriko-mriko lek badhe pilih mantu niku sing ditangletke omahe piye ngisore lemah biasa apa keramik apa marmer Kendaraannya apa nyambut gawene nondi bayarane nggih niku lek ten mereka, mereka ten mereka mboten ya ming mawon luweh nemen ngoten Bu Bu Nyun sewu umpami panjenengan kagungan anak perawan ayu ngoten kados ibu eh. Nang dilamar bocah lanang loro. Sing siji bocah sugih ning ora iso ngaji. Sing siji melarat tapi po winter ngaji. Kinten-kinten sing jenengan tampi sing pundi? Engkang pundi? Sugih pinter ngaji, leres milih sing niku ning sayange larene mboten purun dados mantun jenengan. Wong pilihane ora ana kuwi kok ya pertimbangannya aja ming mergo sugihe Bu saestu niku mboten jaminan kebahagiaan, mboten jaminan mulia mulyake gesange jenengan, ke mboten ketepaan jenengan malah ke buruwe jenengan. Anggite jenengan duwe mantu sugih niku nang kepenak ngono. Mara tuwa malah iso-iso dadi buruwe mantu. Lho saestu niku diken masak, diken kora-kora, diken umbah-umbah, kathah mpunan buktine Tapi lek dasare agama insyaallah mulyake panjenengan. Senaosa kawitane melarat ning mangke suwe-suwe ra ya pinaringan sugih. Pemenes saged jenengan dongake terus agamane kuat. Pertimbangane niku. Ya wong sakniki mboten kula piyambak nate disambati kalih ibu-ibu, Gus kula nyuwun tulung Gus, anak kula jenengan dawuhi, mangke jenengan sing dawuhi kersane purun. Wonten napa to, Bu? Dilamar lare, tapi anak kula mboten purun, karep kula nggih kula ken nampi wong umure nggih pun wayahe. Anak kula niku mboten purun, padahal larene sing laman niku nggih bagus, nggih sugih. Kula peksa nggih nggih mboten purun mawon, malah nangis. Mangke jenengan sing dawuhi kersane purun. Nah kula tang leti lah kok mboten purun kenging nopo, to Bu mesti rak ya wonten alasane. Lah nggih niku sing gregetke ati kula. Wong bocah iku ya bagus ya sugih, ya mok meng ora salat ngegos. Dadi meng ora salat. Karepku lak tak kongkon gelem to Gus, sing penting lak ya sugih. Wong salat iso ambek mlaku kok. Aku yo mbaten lah ya to Bu wong salat kok ambek mlaku iki lho piye. Wong sing ora ambek mlaku e urung karuan ketrima kok salat ambek mlaku. Ora mung cukup ngono kuwi anake sik dilok-loke pancen anakku kuwi kemplo kok Gus, kemplo. Rasane ati kula sing kemplo dudu anake ya gerangane. Bu. Nggih, mula sering kula aturke ten pundi-pundi, dasare keluarga saged Nggih, nggih. Sakinah niku kedah agama. Niki teng Indonesia kula sebarke. Artosipun ngeten lho, Bu sedinten sedalu niku rak 24 jam ya kedah wonten waktu sing meligi kangge ibadah aja mung ngurusi do oh nyawa aja sing mligi kangge ngibadah. Nggih kados ngaji ngeten niki diparingi wekdal. Nggih. Terutami mantan mantun maghrib ini lho Bu wekdal antawise maghrib tekan isya. Monggo ojono urusan-urusan dunia dan meriku, Niku wanci tumurune nurullah. Eman banget ya nurullah mudun kula jenengan mboten kecipratan, mboten pikantuk bagian. Lah sing pikantuk bagian sinten? Tiang sing nyadong damel maos Quran, damel solawat, damel istighfar, damel dikir. Maos kalimah-kalimah toyibah, wiridan-wiridan sing diijazahke salafus porokiai, para kiai. Hoi. Pokoke maghrib tekan nisa, ya ora suwe wae wektune orang nganti sak jam niku. TV mati, laptop mati. yo, ya. baik bareng kok HP. Manjen wong niki sepo-sepo nggih cekelane HP Nanti telpon putune kawaget gek keliru nyaut guleg-guleg sing ditemplekke kuping. <laughs> Pokoknya Facebook, Twitter, BBM, prai kabeh. Hui. Niki lho keluarga sing dijamin bahagia. Cobi sholat duhur, sholat maghrib, monggo jamaah, bapake jamaah, ibuke jamaah, anak-anak gendere jamaah, monten-monten ngaji sareng, bapake ibuke anak-anak ngaji ya Allah, mendahne bahagiane niku keluarga sing surgawi Bu, omah sing dadi miniatur swarga. Nggih ngoten niku keluarga sing benjing saged sareng-sareng mlebet swargane Gusti Allah kompak kadang-kadang sing mboten purun dijak kompak niku ibuke badhe magrib bapake mau yasin ngoten-ngoten ngajak maca Quran ibuke wis ndogros nang ngarepe TV Lah ngoten niku sing lanang mboten purun kakean ngomong kok langsung mundut Quran, dicedhaki bojone sing ten ngajenge TV kersane perasaan ya Allah bapak nyekel Quran masa aku ndelok TV, tak patenane tak melu ngaji. Karepe ngono, tibake bojone ndableke pitung turunan. Malah sing lanang dilok-lokke nyapa nyapong ngadik nang ngarepku aku gak butuh satpam. TV-ne dipateni, Bu. Nyapa dipateni nyapo, Aku harus ngaji. Ngaji no kamar senengane ganggu wong. Ya aku tepak ndelok super deal. Dilungkasi wayahe juga akbar kok. Engko rak ya ora roh critane. Arep ngaji nang kamar. Sing lanang digetak langsung wedi pancen bojone medeni. Nekana nang kamar, kaget ya nyebut sumumbuk menomyong fakum layar jaun mlebu kamar brebes mili membik membik nangis nah, sing wedok ning jaba ndeleng TV malah cekekean sing lanang nonjro ya Allah Gusti nyuwun ngapunten kula kok enggak ada bojo kados mak lampir to Gusti Gusti Halo Lho ngeten niki lho kadang sik wonten sing bantah. Pak kula niki nggih pun derek zikir, nggih pun derek pengajian, nggih pun derek muslimatan, nggih pun derek tahlilan, nggih pun derek manakipan, nggih pun derek siti ghosah. Ora iso muni isi ghosah kok. Lah terus, tapi urip kula kok mboten bahagia. Maksudnya sampean, oh nyatane utang kula nggih dereng lunas. Lah niki wong ibadah iki kepengin utange lunas apa golek ridane Gusti Allah? Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang wong ngoten gelem sembahyang kepengin utange lunas. Salat niku nggih ibadah mboten damel nglunasi utang, Bu. Lah kok umpama salat kenging damel nglunasi utang wong sak Indonesia niki nggih salat sedaya. Allahu akbar lunas. Loh kok enak banget kan? Ah. Bon. Hmm, Kulon jenengan niku sering ngoten ibadah kalau lagi ada kepentingan. Gelem wiridan lek kepepet butuhan, gelem zikir lek duwe persoalan. Sehingga begitu persoalannya rampung ibadahnya gelundung. Begitu tangi lunas wiridane bablas, begitu hajat terkabul dikire ucul. Begitu cita-citane keturutan ibadahnya wis mm -mm. apa mana ora keturutan iso murang-muring nesu Sajadahnya diobong Bek rukuwe diguntingi, tasbih diorat tarit. Pun ngoten nggih. Monggo latihan ikhlas. Neh ibadah niku lillahi Tapi angel ngoten niku latihan, aja diwale. Lah sing ngomong niku apa ya ibadahe wis iso ikhlas, nggih dereng. Enggak belajar sareng-sareng, belajar sareng-sareng. Jenengan pun enggak ada anggapan yang sing tukang ceramah, tukang pidato mesti api-api oh. Hmm, hmm, hmm. usah ditambahi pret. Tambahi pret barang. Dereng mesti kadang-kadang ngeten niki kula kalih jenengan sik luweh elek jenengan. Kadang-kadang tapi kadang-kadang nggih sae kula. Mboten mesti di hadapan Allah bisa jadi nilainya saya penjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten Bu nggih. Ikhlas niku ya ikhlas. Amal niku nek ikhlas, awet, istiqomah, continue, no mawon, tapi nek mboten ikhlas, temporer. Mboten awet sekedap mboten pun bubar. Damel majelis taklim, damel TPQ, madrasah diniyah, pesantren. Aban didasari ikhlas insya Allah iso awet istiqomah. Tapi kalau ndak ikhlas tilu ngoten wis amblas wis. Napa mawon? Wong ceramah yang ngono, ngaji yang ngono. Kapan diniati ikhlas insya Allah diparingi istiqomah karo Gusti Allah diparingi awet karo Gusti Allah. Mula niki nggih belajar Bu panjenengan dongake nggih. Mugi-mugi saged istiqomah. Belajare ngeten, ceramah niku jamaah kathah, jamaah sithik padha wae ora usah dibedak-bedake. Kula ngaji niki jamaah puluhan ribu nggih sakmonten niku ukurane diupayake kados biasane. Ngaji jamaah ribuan nggih biasa, jamaah namung ratusan nggih biasa, tetep ngaji, jamaah ming papat kula nggih tetep ngaji. Ya Allah. Lho niki belajar. Ngene, sampean kula aturi. Waktune cukup mboten? Amal niku iya ya. Apa ikhlas? Sing angel dadi gampang pokoknya ikhlas. Tapi lek mboten ikhlas, sing gampang mak sing gampang. Sing gampang malah dadi angel. Kapan ikhlas? Yang berat terasa ringan. Tapi kalau ndak ikhlas, yang ringan terasa berat saes tubuh abot niku nek ikhlas krasa enteng contone bocah nom-nom-nom boncengke pacare gek pacare lemune koyok drum glundung ngono sepeda motor welek nyut nyut nyut wabot dalane munggah niki dipolke hmm, gase ra kuat dibantu karo cangkeme hmm. hmm. panas enteng wae masya waduh enteng wae ya sing wedok malah dikongkon cekelan bangkean sing eh, ngono gerunjal-gerunjal malah seneng dul-dul piye ngono ikhlas tapi yang boten ikhlas enteng kroso abot contohnya bocah nom-noman bonceng ke mae Mae ku cilik kunting metekel lho. Njaluk ngeterke nang pasar digetaki wae. Nak, mak terke nang pasar, Nak. Budal hmm, dhewe. Mak ngono sikile linu to, Nak, diterke. Yo, nang ayo tapi cepet. Hmm. Mae gupo. Ngetas ae disaut wer, seweke dicincing mlakune nyenting-nyenting intik-intik-intik ambek nyeret sikile linu. Begitu tekan nang pinggirnya sepeda langsung di disetater karo anake dring dring dring. Ayo nang nyengklak. Digetaki wae, make nyengklak wedi tiba cekelan bangkean, disampe ora usah cekelan bangkean kaya cah nom. Cekelan ngisor kuwi lho, cekelan ngisor. Cekelan jok. Akhirnya mae nggih cekelan jok ngecewocor ngecowocor. Tangannya sing sisih nyekelitas ngecocor kaku ngeten dilakokke oleh 10 meter mae watu sik digetak jo watuk obah kabeh iki lho mergo ora ikhlas wong ngaji niki nek ikhlas nggih betah kok Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Ibu Ayo latihan, latihan. Ngendikane Kanjeng Nabi, salah satu dari tujuh golongan manusia yang besok di akhirat akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah akan mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Diibaratkan Nabi dia memberi dengan tangan kanan tapi tangan kirinya tidak mengerti. Ini penjabarannya pribon eh leh maringi sumbangan tenti yang niku diupayake sing diparingi sumbangan boten perso lek piyambake sing nyumbang. Ngeten iki angel napa boten? Angel membangun budaya Supaya ikhlas itu memang sulit. Saya misalnya mengajak kepada masyarakat, para jamaah sedoyo, agar supaya besok di akhirat kita dapat payungnya Allah, dapat perlindungan Allah. Mari latihan kita amal yang ikhlas. Kita nyumbang kepada orang lain, tapi yang kita sumbang jangan sampai ngerti kalau kita yang nyumbang. Dados mulai benjing, menawi wonten tanggine sing gadah damel, jenengan yen buwuh niku ten gene amplope mboten usah diparingi tulisan pisan jenenge diupayake sing nggak ada hajat niku orang ngerti nek penjenengan sing nyumbang ibu-ibu langsung bantah Yo ya ora iso wong kuwi engko ditulis no buku besar kok engko lek aku duwe gawe kan dibalekke lho nggih mikir ngoten niku jane nyumbang napa nabung Mangkane lek tepak musim tiang gak ada damel kata ibu-ibu sing sambat nampa undangan boten bungah malah susah undangan meneh. Ngono ku ora diundang ya bingung, ora diundang ya tersinggung tapi diundang bingung, ora diundang ya gayane protes, diundang stres. Nggih wonten sing nate sambatan kula, ibu-ibu niku, ngeten niki kula pripun, ngeten niki kula pripun, wonten napa to Bu? Ya Allah, kula niki susah kula niki tiang boten gadah. Nggih sakwulan niki kula nampi undangan tiang gadah damel niku ngantos 14. arep ora menyang tangga, arep menyang ora ana sing digawa. Ge ngrasake damel nyumbang ngoten niku, damel buah ngoten niku. Kula blonjo saben dina wae wis nyilih-nyilih lho kula niki. Ngantos kula niki nate ngapusi, Pak. ngoten niku kula dosa napa mboten ngapusi pripun kula nggih menyang ning amplope kosongan wis kula lebetke kotak ngoten mawon gek kula lungguh terus kula disuguhi dahar soto ati kula nangis ngoten niku rumangsa dosa lha kenging napa lha ya lha ya wong ora bayar kok mangan Ngoten niku tangleten kula, ngoten niku kula dosa napa mboten? Akhire kula jawab, nggih Bu, yen mboten gadah mboten usah ngapusi. Yang punya hajat niku mboten nyuwun duit kok, Bu. Mangkane panjenengan lek nampi undangan niku diwaca riyen sing jelas. Sing duwe gawe niku namung nyuwun mohon doa restu. Dadi lek mboten gadah duit, nggih jenengan nulis donga mawon. Muga-muga kabul hajate. Amin. Dilempit wadai amplop lebokke kotak. Lo masyarakat niku sami kuale yang punya hajat mohon doa restu nyuwun dungo, meng diparingi duit ora diparingi dungo. Kuale labian yang punya hajat itu bikin undangannya juga temennya. Wong intine njaluk duit wae leh gawe undangan menggaya ditulis ayat Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja sak teruse gek dikei terjemahane dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hmm, hmm. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isek bismillahirrahmanirrahim dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami mengharap dengan hormat lagi sangat atas kehadiran Bapak Ibu pada ini acara ini untuk memberikan doa doa restu pada pernikahan anak kami kesawen le gawe undangan sing ringkes teges mentes jelas assalamualaikum harap datang ke rumahku tanggal ini acara makan NB buwanku ke, wes wong intine yo ya niku kok Modalnya kok mboten nyandak, Bu.